Kita lihat fal mithalul awal contoh yang pertama. Nah, maka contoh yang pertama untuk menjelaskan bagaimana wa huwa qawlu was'alil qaryata. Yaitu firman Allah taala was'alil qaryata, bertanyalah engkau kepada kampung tersebut. Maksudnya apa? Nah, manil ladzi yaqul? Siapa yang berkata di sini? Nah, siapa yang berkata di sini? inna abna'a Yaqub aradu an yaqulu li abihim. Sesungguhnya para anaknya Nabi Yakub waktu itu mereka ingin berkata kepada bapak mereka, "Idhab ila kulli jidarin." Enggak tepat ini kan? Pergilah engkau kepada setiap tembok, waqif andahu was'alhu. Berdirilah engkau di sisi tembok itu dan tanyalah temboknya. Keliru enggak ini? Mananya? Keliru. Hal hadha wal ma'na al-mutabadir fi lafzi was'al qaryata? Apakah ini makna yang terpetik pada benak manusia yang diambil dari lafaz tersebut was'al qaryata? Itu enggak yang terpetik pada benak? Enggak mungkin kan? Nah, apakah ini makna yang terpetik? Mutabadir yang terpetik yang bisa diambil dari lafaz tersebut was'al qaryata berarti pergi ke temboknya tanya pada temboknya wahai tembok itu paham ya? kan nggak bisa nah Wahal yumkin li'aqilin an yakul in hadha huwa muraduh dan tidak memungkinkan bagi orang yang berakal mengatakan inilah yang diinginkan. Maksudnya adalah bertanya pada tembok. Mungkin enggak akal ngomong gitu? Enggak mungkin. Al jawab jawabannya la yumkinu abadan, enggak mungkin selama-lamanya. Fakulun ya'rifu anal murada bi was'alil qaryata, masing-masing orang yang sehat nalurinya dia akan mengetahui bahwasannya yang diinginkan dengan firman Allah Ta'ala was'alil qaryata Bertanyalah engkau dengan kampung tersebut maksudnya yakni ahlaha. Maksudnya perintah bertanya kepada penduduk kampung tersebut. Paham? Penduduk kampung tersebut. Naam. Fal qaryatu idan al-an musta'milatun fil ma'na al-haqiqi. Atau musta'malatun fil ma'na al-haqiqi. Maka qaryah di sini, kampung di sini lafaz qaryah. Jika demikian, maka digunakan pada makna secara hakikatnya. Oh ya. Ya Korea ya hakikat Korea kampung, cuman yang diinginkan kita bertanya secara apa? Secara na barakallahu fikum, naluri yang sehat bahwasanya pertanyaannya ke siapa? Kepada penduduknya nah Hasan. Li'anal mu'tabara bil makna huwa siyaqu kulluhu. Karena yang dianggap dengan makna itu adalah apa? Konteks kalimat seluruhnya. was Was'alil qaryata itu dipahami langsung bahwasanya enggak mungkin kalau bertanya pada temboknya. Karena tembok benar mati tanyanya kepada penduduk kampung tersebut kan gitu. Naam. Walaysa kullu kalimatin bihaliha dan tidak dipahami pada setiap kata dengan sendirinya enggak. Was'al sendiri, kornya sendiri itu enggak, tapi dipahami secara keseluruhan was'alil qaryata. Coba dipahami was'alil qaryata. Bertanyalah engkau kepada kampung tersebut kan enggak mungkin bertanya temboknya. Bertanyalah engkau kepada penduduk kampung tersebut. Ini dipahami secara seluruhnya ya. Was'alil qaryata. Bukan dipisahkan was'al Kemudian korea sendiri itu enggak. Nah, kalau gitu orang pahamnya pertanyaan kau kepada kampung. Itu. Nah, fakul kalimatin wahdaha la tufidu ma'nan. Maka masing-masing kata itu dengan sendirinya, kalau dengan sendiriannya, was'al sendiri, qarya sendiri tidak memberikan faedah makna. Wa qad sabaqa an, dan sungguh telah lewat bahwasanya kami telah mengatakan innal kalama huwa lafdzul mufid bahwasanya kalam itu adalah sebuah lafaz yang memberikan faedah fal kalimatu wahdaha la tufidu ma'nan maka satu kata saja dengan sendirinya atau dengan sendirian tidak memberikan faedah makna la yumkin an yatimmal makna illa bisiyak tidak mungkin sebuah makna itu sempurna dan kecuali dengan siyak konteks sebuah kalimat yang sempurna paham ya Nah, kecuali dengan konteks bentuk katanya, bentuk kalimatnya. Wasiyah kopi kalau ditanya, sedangkan konteks kalimat pada firman Allah SWT was'alil qaryata la yumkin an yurada bihi su'alul judran abadan. Enggak kan yang diingat dengannya adalah bertanya pada temboknya selama-lamanya enggak mungkin. Bahina idzin la majaz. Maka pada waktu itu pula tidak ada majaz di sini. Li'anna mukta siyaqi dikarenakan yang dituntut eh, yang diminta oleh siyak atau konteks kalimat tersebut yamna'u an yakuna al-muradu bihi siwa su'ali ahli qaryah menghalang-halangi tidak memungkinkan yang diinginkan dengannya kecuali apa kecuali bertanya kepada penduduk kampung. Udah. Itulah yang diinginkan. Konteksnya seperti itu kan? Was anil qaryata nggak memungkinkan konteksnya kalau dimaknakan bertanyalah kepada kampungnya. Tapi justru konteksnya itu secara tidak langsung orang pahami bahwasanya apa? Bertanyalah engkau kepada penduduk kampungnya. Nah, Fayakunu kalamu hakikatan maka jadilah kalamnya di sini hakikat. Hakikat di semata-mata dipahami dari siak atau konteks kalimat tersebut. Mafhum? Naam. Fabatula fabatula ah, fabatala an yakuna al-muradu tajawuza. Nah, maksudnya apa? Maka batillah nah, eh, kalau yang diinginkan dengan lafaz tersebut adalah tajawuz, maksud dalam artinya itu meminjam kata atau majaz. Walihada qala Allah Ta'ala oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman, "Wa kafaka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya dhalimatun." Maka faka'ayyin. Nah, maka nam ya kampung mana saja. Enam, atau maka kampung mana saja tidaklah kami membinasakannya kecuali dalam keadaan wahyu zalimah. Nah, eh, dalam keadaan kamu tersebut zalim. apa kamu bisa berbuat zalim? Penduduknya yang diinginkan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kampungnya diam aja. Penduduknya itu yang berbuat kezaliman. Nah, itu judron tadlim, apakah tembok-tembok itu bisa mendolimi? Al-jawab, lah enggak bisa. Falladhi ahluha yang buat berbuat kebaliman itu ya penduduk kampung tersebut. Hal ahadun yaqul Allah subhanahu wa ta'ala arada bil qaryah al-judran. Eh, apakah memungkinkan ada salah satu orang yang berkata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan kampung tersebut adalah temboknya. La mungkin, enggak mungkin. Fal kalamu fi siyaqihi ma'lumul makna. Maka kalamnya atau kalam tersebut ditinjau dari siaknya atau konteks kalimatnya sudah diketahui maknanya. Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha, maka kampung mana saja ya, yang telah kami binasakannya wahya zalimah. Ngam, seringnya dan bahkan disebabkan karena apa? Dalam keadaan kamu tersebut berbuat kezaliman, maksudnya penduduk kampungnya. Maum ya? Nah, wala yumkin an yusrafa amma yaqtadihi siyak itlaqan dan tidak memungkinkan dipalingkan eh, dari apa yang dituntut atau yang diharuskan oleh konteks kalimat tersebut secara mutlak wa dalalatu siyak 'alal mana aqwa min dalalati lafzi 'alal mana dan eh, penunjukan na barakallahu fikum eh, penunjukan siyak atau konteks kalimat tersebut nah, menunjukkan atas makna itu lebih kuat daripada sekedar penunjukan lafadznya terhadap makna kalau lafadznya, perhatikan lafadznya ya koryah kampung. Tapi penunjukan makna di dalamnya itu lebih apa? Lebih kuat daripada sekedar lafadznya saja. Nah, fatabayyana hada maka tampaklah dengan penjelasan ini anna hadzal misal la yasih. Bahwasanya contoh ini enggak benar. Wa annahu yakunu haqiqatan fi siyaqih dan bahwasanya benar adalah na barakallahu fikum contoh tersebut sesuai dengan hakikatnya. Eh? atau sesuai dengan hakikat nam ditinjau dari konteks atau kalimatnya. Ungdur al-an. Al-qaryata fi qawlihi yaitu lihatlah sekarang lafad qaryah pada firman Allah Ta'ala was'alil qaryata. Fi qawlihi Faka'ayi min qaryatin ahlaknaha. Al-muradu wala syakka ahluha. Yang diinginkan di sini tidak diragukan lagi bahwasanya yang diinginkan adalah penduduknya, enggak mungkin kampungnya. Lakin qaulahu ta'ala, perhatikan sekarang, akan tetapi firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna muhliku ahli hadhil qaryah." Sesungguhnya kami telah membinasakan penduduk kampung ini tambah jelas lagi karena ada ahlinya. Ada ahlinya gitu ya enggak? Naam. Al murad bil qaryah huna al bina. Kalau ini benar. Kalau qaryah di sini ya diin kampungnya. Paham ya? Benar enggak nih? Kampungnya bangunannya itu. Al murad bil qaryah huna al bina karena sudah ada ahli. Naam. Fasaratil qaryah al-an maratan yuradu biha ahluha wa maratan yuradu biha al manazil wal masakin hasab Maka kalau kita perhatikan Terkadang korea itu yang diinginkan adalah penduduknya, sebagaimana siak yang konteks kalimat yang kita pahami pada ayat sebelumnya was qaryata faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya Itu konteksnya, konteks susunan kalimatnya itu yang dipahami adalah penduduknya. Cuma terkadang ada korea yang diinginkan adalah bangunannya itu loh. Kata beliau, nah maka menjadilah korea, lafadz korea itu al-an sekarang, eh, marratan terkadang yuradu bihanya diinginkan adalah penduduknya. Wa marratan terkadang yang diinginkan dengannya al-manazil. Manazil tempat tinggal, masakin, rumah-rumahnya khas siyak ditinjau dari dilihat dari apa? sesuai dengan siaknya atau konteks kalimatnya. Paham ya? Kalau di sini kan nggak mungkin antum artikan penduduknya lagi, soalnya ada apa penduduknya? Inna muhliku ahli hadil karya. Sesungguhnya kami telah membinasakan penduduk kampung ini. Kan nggak mungkin atau matikan. Sesungguhnya kami membinasakan penduduk penduduk ini. Nah, kan nggak tepat. Tapi sesungguhnya kami membinasakan Naam atau menghukum penduduk kampung ini. Mafhum salah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, dikit lagi. Aman misal tsani, ada pencatat yang kedua, Yakul, wa kasdiyadil kaf seperti tambahan kaf pada laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir, laisa kamitslihi. Ada kaf itu kan? Nah, itu sekarang. Halil kafi qauli ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Apakah huruf kaf pada firman Allah Ta'ala laisa kamitsli syai'un. Hal hiya za'idatun bima'nan anna wujudaha kal adam. Eh, apakah sekarang secara makna dia adalah zaidah? Yang namanya zaidah apa? Wujuduha kal adam, wujudnya bagian enggak adanya. Eh, wujuduha ka adamiha itu. Apakah itu maksudnya? Al jawab la. Karena enggak mungkin ya dalam Al-Qur'an semua huruf mesti ada maknanya, cuman kita tahu atau tidak itu aja. ya? Dan kalau seadanya kalau dalam bahasa Arab adalah huruf zaidah, kalau dalam Al-Qur'an silatun wa Silatun wa taukid. Kita lihat la. Fa innaka law hadaftaha naqasa taukidul kalam. Kenapa tidak? Dikarenakan kalau seandainya kamu membuangnya, kafnya dibuang gitu misalkan, niscaya akan akan berkurang penguatan ucapan atau kalam tersebut. Karena kaf itu fungsinya menguatkan itu loh. Benar-benar tidak ada yang serupa semisal dengan Allah Taala sedikit pun. Mafhum? Falaysa fiha ziyadah, maka tidak ada tambahan wahiyah fi'nam. Paham ya? Jadi di situ kafnya bukan tambahan. Secara nah barakallahu fikum makna. Paham ya? Nah barakallahu fikum dalam artian dia bahkan memiliki makna di situ. Wahia fi makaniha lazimatun. Namun dia di tempatnya itu harus li'anal murada biha tauqidun nafyil misal. Karena yang diinginkan dengannya adalah apa? Menguatkan peniadaan permisalan atau penyerupaan. Benar-benar enggak ada itu istilahnya. Fa idza ja'atil kaf dalatu ala tashbih ma'al misal. maka apabila datang huruf kaf yang menunjukkan atas tasbih penyerupaan. Eh, Ma'a misl bersama lafaz misal, ya. Sara ka'annal misla. Nam, maka menjadilah ya, seakan-akan al misla tersebut nufiya marratain, ditiadakan dua kali. Dia tiadakan sekali aja ya misalkan tiada sesuatu apapun yang serupa. kita cukup ya. Apalagi double, tiada sesuatu apapun yang semisal yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tambah kuat lagi berarti kan? Nah, kalau kita ucapkan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Ta'ala sudah cukup aslinya kan? Nah, ditambah lagi tidak ada sesuatu apapun yang serupa, yang sepadan, yang semisal. sama kuat lagi. Naam barakallahu fikum. Kita lihat sini. Fanahnu naqul az-zaid huwa alladhi wujuduhu kal adam. Yang namanya zaid itu, yang namanya huruf tambahan itu adalah yang wujudnya bagaikan tidak adanya. Wal kafi laisa kamitslihi laisa kal adam abadan. Sedangkan kaf yang ada pada laisa kamitslihi itu bukan apa? Bukan adanya kemudian seperti enggak adanya. Maksudnya adanya di situ bukan bukan apa? Bukan enggak ada maknanya gitu loh ya. Bahkan ada maknanya. Apa maksudnya ya? Walau karena wujuduha kal adam, kalau seandainya wujudnya kaf di situ kamislihi itu seperti enggak adanya, la kana fi kalamillahi ma huwa laghwun la fa'idah. ini saya akan apa? akan menimbulkan sebuah pemahaman bahwasanya di dalam ucapan Allah Taala ada sebuah ucapan yang sia-sia yang tidak ada faedahnya. Ya enggak? Padahal Al-Qur'an kalamullah bukan? Kalamullah. Kalau mengatakan kafir itu enggak ada maknanya, dua ka'adamiha, itu berarti seakan-akan kita menuduh Allah taala itu ucapannya apa? Sia-sia enggak ada faedahnya. Fasubhanallah subhanallah Allah SWT. taala. Lau tasawwara insanu hadal qawul lakana qawlan syadidan ayyakuna fi kalamillahi syai'un zaidun. Kalau seandainya muncul, kalau seandainya manusia memunculkan ucapan seperti ini, niscaya itu adalah ucapan yang sangat keras. Nah, ya, yang menyatakan bahwasannya di dalam ucapan Allah Ta'ala itu ada sesuatu tambahan yang tidak ada maknanya. Keliru kan nih? Keliru. Laisa lahu ma'nan enggak memiliki makna. Fanaqul maka kita katakan al-kafu laisa fiha ziyadatun. Kaf itu bukan kaf ziyadah. Eh, bukan semata-mata zaidah enggak ada maknanya. Hiya fi mawdhi'iha asliyatun haqiq Hakiki nan haqiqatun eh, bahwasannya dia di situ di tempatnya itu adalah asliyah dan hakikat itu maknan yang memberikan memberikan faedah makna ablagha mimma law hudifat yang lebih mengena eh, daripada kalau seandainya dibuang kafnya walaupun aslinya boleh laisa mislahu syai'un asli enggak masalah cuman dikuatkan lagi kami ya ketika ditiadakan permisalan itu atau ditambahkan oleh peniadaan lagi itu itu tiada sesuatu apapun yang serupa, yang semisal, yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kuat tadi kan? Nah, barakallahu fiikum. Berikutnya insyaallah taala kita ke pertemuan yang akan datang subhanallah. Wa an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. rabbil alamin.